tak terang no kau nak rafaham kau kok sembuh swargo jadi faham, jadi pilihan iki keluar, jadi nak kau saya kira faham ora paham kok faham nak saya kira faham paham kesuk ben pun rokok jadi rafaham, jadi dadi mun ora usah direncana mlebu rokok wae mlebu-mlebu dhewe rasa di rencana mun mun dados ngeten nggih dados ahli swarga yo ya kurang penggawean pancen salat isra wajib serono ra pilpres gak ono apa dadi kurang penggawean ahli swarga niku pengen Saking kurang penggaweannya itu jagungan. Jadi misalnya kulo Mustafa Rukin jagungan, piye enak nih swargo, yoi ya enak. Zaman yang dunia piye. Terus cerita, saya itu punya teman ateis, saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebang kita. Teman saya itu sering melecehkan aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, Kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjuk nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya bahwa orang soleh itu zaman yang dunia oleh kancanan wong nopo dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya temen ateis. Zaman di dunia punya temen apa? Ateis. Entah temennya itu temen kerja atau temen kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya aida mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang kemudian kita dihisap atau kita nanti ada hari pembalas. balasan. Nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swargo kurang penggawean. tapi Tapi delok bi, jadi konco-konco nih, moh aku ora di konco. Jadi fayaku nala, Jadi ketika Ruhin muni api delok jadi Mustafa jadi Kifat, moh aku gak kancaku delok diwe, jadi Lah si Ruhin kan wong kurang penggawean mulai ning dunia sampai ning swargo. <laughs> terus delok. Terus fatola'a faro'ahu fi sawail jahim. Bareng di ini delok roh kancane kejat nih, neng. Rokok, Seneng ini. Jadi iya. wong nak hasud nanti ini swarga aja ya, hasud. Semenang terus muni ini. tawahi ing kita laturdin. Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ATI sempat ngerayu supaya Ruhin jadi nama. Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak ma mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmatku yang rokok. Jadi ku no sunai manusa iku ora puas nak ngalah namu suwe. Nganti ning swarga iku ora lega nak. Jadi manusa iku kasutnya itu terlembagakan sampai akhirnya. Jadi wong-wong sing tau dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka, iku kowe neng swarga gak marem nak gak delok. Jadi <laughs> kasut iku ya seru no. Jadi Nak kula pun buatan, makome buatan, nonton, kula boten boten. Niku makome rukin barang dadi lori lho kan dinyak melarat, gendut, keriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyak mlebu neraka. Aja sampe kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah. Gak puas ya, Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumoluhur dengan teori kapitalisnya mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman, tetap suasana masuk surga meskipun ngurumat negara tidak pedes. Tapi yang ngurumat negara benar tapi ngurumat iman tidak benar bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah ngelola negara raiso Banyak negara Islam sing carut napa? marut. Ngurus bojo ora iso. Banyak santri sing pegah pegatan. Ngurus anak yo ya ora iso, anak yo ya dumbu weling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo ya ora iso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah nggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen duit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Wape ngatur dunia nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok ngatur barang. Akhirnya karena di dosa terus goblok. sebagian goblok klasi, sebagian keterusan. Nggak sing repot sing keterusan sampai asli lah itu terus kombinasi napa? Jadi uang Islam itu ora kober ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fase kelas ben kuno baik pekan dunia. Jadi ribet uang Islam Akhirnya kita ini dihina. Wa idza marru bihim yatahamazun wa idza qalabu ila qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ula inapa ladulun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip pemnyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah, nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga cita-citane mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kowe sok ben ning swarga ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dia neng teras-teras swarga dipertontonkan orang kafir alal aro iki yang turun. Hal suwibal kufaru makanu ya falun. Delok saiki kowe aku mulya jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ini swargo ini dunia wis kalah wis nurut ya no. Jadi menteri yo nurut, sekolah nurut aja wis barang dunia pek-pekan Cuman arah bener ya dealing no, itu ya bahaya ini arah bener. Tapi rasa, rasa kerusuhan, biasa wae. Gremeng ya gremeng, soalnya ben ada diuden, udun Katanya memang gitu, orang emosi nak dimpet itu jadi udut, jadi besar sadok Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia nggak lego. Nggak lego kalau nggak tahu nasib orang yang dulu menghina di dia. Makanya tadi. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya katanya nanti nggak ada hari kebang kita lalu teman ateis saya sekarang di mana sekajak kancana ya dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna gak tapi si teman ini tetap ingin melihat selesai lihat ternyata itu di neraka terus melakukan dialek tadi apa yang kamu katakan salah kamu mengatakan selamati akhir urusan salah ternyata saya sekarang tidak mati apa mana nubimai Itin ilamu tatanabula. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang apal Quran itu harus sapal sampai seperti saya ini sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Mau kok mau Quran itu ibadah ya suwe nama Quran ibadah. Tapi ndak faham, wong khawarit sing tukang ini wong ya apal Quran. itu gara-gara rafa, kami akhirnya akhire kewaco. Nah, kandani ku angel. Sing kandani ku aku. Nah, sing kandani Mustafa padu merapal kan. Eh sing ngandani kudu aku. Mbok yo ya wong mikir to. Apa gunane misalnya iki apal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat. <laughs> Antok ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mending swargo ae. Ning donya ben ning sedih lu. Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailu minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turaba wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah orang-orang yang mencibir ini kan sakit, orang dicibir itu kan, nah sakitnya itu terbawa sampai surga. tapi nak kamu bener rokok, rokok berdendam, melane. Jadi dendam itu anak neneng suwargo, nak neng rokok, rokok berdendam. Dianjuti ya, malaikat oleh dendam bi Tapi bareng neng suwargo happy happy itu bi Kancam disek sopuai Ora konco partai maksudnya konco gitu. Ya, jadi sok nani swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lan jogeman musa ya aku demen isin besok ben. Dhe musa jebule swargane. Ndi musuhku, sing wani aku delok. Terus jare kancamu teko, ah, aku ning dhuwurmu. <laughs> ya jarah repot ya. Jadi terus kedua, okay, peringatan dari Quran. Allah itu sangking kudrohnya itu seneng aneh gawe fitnah. Fitnah itu sesuatu yang nggak masuk akal. Jadi wong kafir utawa wong Islam piyambak iku kon iman sesuatu yang paradok. Iku kon ngimani ning neraka iku ana wit. Lah neraka iku panase ngono ana wit. Mulane jare wong kafir Muhammad tambah suwe tambah waras. Mereka wong neraka itu makan rotus zakum. Lah wong kafir tambah guyu Muhammad uga waras. Jarene neraka banget panas sih. tapi di saat yang sama ngomong wit iso tumbuh. Mestinya neraka itu kan enggak ada pohon. Mulane Allah nanti ngendikan wa ma ja'alna ru'yal lati araina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani Isra Mi'raj. Nabi yang yang tetap posisinya di Mekah diberitakan oleh Quran bahwa Nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahdoh satu malam. Wong kafir malah guyu-guyu. Terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka. Melani Dewi Pangeran sebuti wa ma naru yallati aroina ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata natafil Quran. Jadi diuji. Yes ya ngono dunya kaya wong Islam saat ini yang mengklaim negara Islam tata kelolanya carut marut. Yang negara non Islam kadang tata kelolanya rapi. Sehingga seakan-akan kita ini salah mengurus dunia wae iso, ngurus akhirat. Tapi saya berharap sing dicibir iki sok ben mlebu jadi soden dendam. Tapi nek mlebu neraka iku ora kober dendam. Lan kula mboten gadah rencana mlebu neraka mboten gadah. Kula mergo kula niku pendendam dadi mangkalku ben kesampaian sampean nak teng pundi swarga. Kita harus ngalami fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal aroiki yang turun. Jangan sampai kita ngalami kita sendiri disiksa. Ya, kowe ngilu awakmu dhewe, milah dendam apa milih mlebu neraka? Milah dendam <laughs> ya. Syaratnya mlebu apa? Swarga. Jadi pangeran itu memang sering damel sesuatu itu paradok. Tapi memang Allah sengaja. Nanti kalau bolak-balik matur, ulama itu banyak, yang jaga akhlak ya banyak, yang jaga ilmu yang banyak. Kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuwun sewu cangkem melek dan itu penting. Saya di mana-mana bilang sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik. Syaratnya itu cangkem melek. Cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi, ben aku wae sing tanggung jawab. Kau nak satu Nabi kan elek, maksud Nabi kok gerakan cangkem melek. Ben aku wae. Nak pancen salah, aku sih tanggung jawab. Tapi nyalah aku nroko, yakin ngerokok. siji yo ora level, apa paham siji ora level. Di sini sahabat itu akhirnya yo nyun saya cara ora sahabat yo cangkem melek. Mergo mangkel. Ada orang munafik elek bicara, aku gak bengi pas apa nyembah beralaku. Jebule pas duyoi luak. Aku mikir, mosok pangeran duyoi luak menengah iki apa-apaan? dikencingi apa? Ada lagi orang Bedui, orang munafik tanya, Muhammad, tak idda'aita annaka utial wahya, kamu tuh mengklaim kamu dapat wahyu, sekarang onta saya hilang. Lalu posisi onta saya di mana? Kamu idda'aital ghaib, kamu mengklaim tahu barang ghaib, sekarang onta saya di mana? Sahabat akhirnya kacang kemel, tak colong apa-apa pokoknya. Bagaimana? Pokoknya butuh mangkel lo, bodoh mangkel lo nih. Mergo gak terima nabi ini nggo pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik, yang menyudutkan. Yang paling parah mau nazau tu alia, Yo ya aku sing nyelunggi wae apa-apa. Nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa, orang orang Ethiopia, orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria. Kamu harus bilang kata siapa? Coba ukur kita yang miskin, kita yang tidak menteri, kita yang tidak siapa-siapa. Andikan ditimang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah. Mereka juga punya atasan yang men yang mengganggu kan. Kue jadi buruh majikan ya tersita oleh atasan, menteri ya tersita oleh atasan. Kebebasannya ya ada yang tersita. Wayai kepengen turu harus ngantor, ya kepengen mangan harus rapat. Kamu ya tersita tapi mangan rakelar ya sesuai tersitanya macam-macam kan. Semua itu kita sama kok. Ada yang sesuatu yang kita tidak kesam, mereka juga sama ada sesuatu yang tidak. Ya. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Dan itu kadang-kadang yang jadi aman kadang-kadang mau cangkem elek sing iso jawabnya. Tapi saya ulang lagi itu nggak mungkin kamu nisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasi holkom. Tapi ulama ben tetap ngenegi. Sing kaliber loh ya. Sing kira-kira cangkem elek tetep keramat kok kula lah minimal kok kula. Kalau nu cangkem melek tetap keramat. Kue sopan tetap keramat, ora ilmu nih kok. Entekno orang pengaruh ya, entah no sopan tetap keramat aku, yakin keramat aku. Baik kue sopan lah ya. orang-orang ilmu nih apa opo? <laughs> Sopan yo keliru, cangkem melek yo. Keliru, urip yo keliru, mati yo keliru, itu kadung kadung keliru. Ono ulama diomongi, Pak Yai, kalau neraka itu, kalau setan dari api, kemudian setan disiksa api, kan sejenis, susahnya apa? Kiai ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawer ora ini. Loro ya, jari ke kota anak, kan tanah kok loro. Tidak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik. Setan itu kok geni pak ya, jari disiksa di neraka kan nggak apa-apa, sama-sama api. Kiai ini ngambil tanah sawer ora ini. Barang mau sakit kiai, jari kota anak, kena kan tanah kok sakit. Hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api tidak sakit. Coba kamu kasih penjelasan baik-baik. Ngapunten nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho niki. Ngapunten lho nggih, umpami jenengan nggih. Ngapunten lho. ah, kesewen. Umpami jenengan kena tanah sepundi iki mboten napa-napa, kena tanah kula biasa ya. Kan kesuwen. Dene nak sawuri raine terus keliliben padahal materi manusia dari tanah. Ternyata kena tanah sakit. Makanya dendam itu penting, tapi tadi loh ya, bukan dalam konteks dunia ning swarga. Allah itu sebagai manusia itu duwe dengan tanda kutip dendam tadi. Dekne tetap gak terima. Orang yang dulu menghina saya iman, kemudian orang itu di surga gak terima. Makanya diberi hak untuk melihat bahwa temannya masuk neraka. melani fatola'a faro'ahu fi sawail jahim. Kemudian temannya dilihat, kemudian temannya di neraka. Dan belum berhenti dendamnya di sini. Dia ini ngomel-ngomel, tawahi ingkit talaturdin. Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya. Jadi wong suwargo nak ora ngomel ya ora lega. Ayo milih suwargo, apa milih dendam? Dendam. <laughs> Jadi malah ngaji ben jadi penlego, ben apa? Jadi gue kudu dendam kan. gue gue uang suka-suka, kudu dendam. Jute suka, suka, suga, saiki suga aku jebule sing dendam isi <laughs> swargane sak dhuwur. <laughs> Pancet uang suka menangan. Jadi kudu jelas ya. Jadi kenapa saya bilang cangkemel karena tadi dulu sahabat tuh kadang kesulitan nanggepi komentare wong-wong munafik karena tadi itu Nabi itu, lu sama nak roh ceritanya Nabi dari sisi yang baik-baik saja. Maksudnya baik-baik itu sahabat merawakan Nabi. Wong munafik nak takok aneh-aneh. Ya Muhammad, onta aku iku rondo ireng kok anake rondo ini aku. sing majang ki sapa jare sahabat. <laughs> Aku apa? apa. <laughs> Kerakel. Wong urusan onta kok ditakokno ora. Dadi niate non Nabi, Nabi takok urusan. Nah kula misalnya kiai, alim alamah tukang maca jalan <laughs> takoki, Gus jare kula gak ada kucing, Gus. Niku rupane kok beda-beda nu sing majangi kucing putih Gus aku kan ngenyak wong. Kiai ditakoki urusan perselingkuhannya apa? Kucing. Bukan nabi itu kono mesti ya sahabat. Aku terus kape apa? Ono sing ontane hilang Muhammad kamu mengklaim tahu barang gaib. Lalu onta saya sekarang hilang di mana? Itu saya sahabat tak jupuk. Maksudnya sahabat tadi agak nyolong mangkel nawa ya. Cara aku zaman sahabat kok menangi Nabi. Sing ilang Nabi mbok takoki. Wong kowe sing di ya ora iso malah Nabi wong liya mbok takoki. Cok goblok. Enggak mungkin seperti ini kita baik-baik saja. Jajal misalnya kesopan, ngapunten nggih, Nabi suka nih hak mikir ya. Malah mau luhur kan? Nabi kasih waktu untuk meditasi. Ini kan malah kakak hasil sopan gini iki. Untung tamu dek takon Nabi lah nggak usah ramalak di dunia kan lebih gampang. Gampang di cangkem melek cangkem apa? Eh jawab. Gampang cangkem melek. Makanya dulu mulai sahabat ada sahabat kayak Umar, kayak Khalid bin Walid gue jagani ngomong sing ini. Thank you.